Dan yang terakhir yang telah kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang <clears throat> al-istihadah. Al-istihadah wa ahkamuha. Masalah yang berkaitan tentang istihadah wa ahkamuha. Al-istihadah dan hukum-hukum yang berkaitan tentang al-istihadah. Nah. Sebagaimana yang di sini dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala Ta'rif definisi dari darah istihadah yaitu sayalan sayalan dam fi ghairi waqtihi ala sabili النزيف من عرق يسمى al-adil sebagaimana yang telah kita lewati bahwa tarif definisi dari darah istihadah darah yang mengalir yang bukan pada waktunya bahkan mengalir secara terus menerus min irqin dari pembuluh darah. Dan fuqaha menyebutkan al-azil. Al-azil di sini disebutkan oleh Syekh Bassam rahimahullah taala wa huwa fi adna ar rahim Fi adna Ar-Rahim. al azil wa huwa fi adna Ar-Rahim. Yang di bawah rahim wanita. Bukan di dalamnya. Sedangkan darah haid keluar dari dalam rahim. Sedangkan darah haid keluar dari darah dari dalam rahim yang terdalam min qa'rir rahim dari yang terdalam dari rahim wanita. Nah. Taib di sini sebutkan bahwa perempuan yang mengalami istihadah laha salasu halatin Man sayadkuruha Siapa yang bisa menyebutkan Tiga keadaan Keadaan yang pertama Angkat tangan Yang bisa menjawab Keadaan yang pertama apa? Ustaz Keadaan yang pertama, antakuna laha adah, dia mempunyai kebiasaan yang diketahui. Sebelum terjadinya istihadah. Contohnya, Syekh Saleh menyebutkan biangkanat qabla istihadah sebelum istihadah hab dulu. Sebelum istihadah hab dulu lima atau delapan hari. Nah, permisalan di awal bulan atau di pertengahan. Sehingga dia mengetahui, mengetahui kebiasaannya bahwa setelah keluar haid baru keluar darah istihabah. Nah, ini keadaan yang yang pertama. Keadaan yang pertama di sini dikatakan fahada tajlis qadra adatiha maka dia berdiam diri ini ketika mengalami masa haid dari kebiasaannya meninggalkan puasanya meninggalkan sholatnya karena dihukumin darah haid ketika sudah selesai kebiasaannya dalam setiap bulan cuma lima hari misalkan setelah lima hari headnya baru keluar darah istihadah nah ketika lima hari keluar darah headnya tinggalkan sholat tinggalkan puasa karena termasuk darah head nah sudah selesai dari masa headnya dia mandi kemudian sholat karena darah yang keluar yang sisanya itu darah istihadah. Itu darah istihadah berdalilkan dengan hadis Ummi Habibah. Nabi mengatakan, "Umkufi, berdiamlah pada waktu yang selama ini menahanmu, jadi masa haidmu. Kemudian setelah itu mandilah, kemudian dan sholatlah. Nah, ini keadaan yang pertama. Ini perempuan mengetahui keadaannya. Wahalatu tsaniyah. Hala Keadaan yang kedua. Indah rahmat. Al-hala keadaan yang kedua. Hmm? Irfa sautak ya akhi. Keadaan yang kedua, istihadah. Perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan. Nah, yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin. Akan tetapi dia bisa membedakannya. Keadaan yang kedua, perempuan yang mengalami istihadah, dia tidak mempunyai kebiasaan yang rutin. Akan tetapi dia bisa mengetahui dengan perbedaan mana darah haid, mana darah istihadah. Darah haid yang berwarna hitam dan juga sakin. sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza kanat damu haid fa innahu aswad yu'raf." Apabila darah haid maka diketahui warnanya hitam yu'raf. jadi sudah diketahui warnanya hitam. Sebagaimana yang telah kita lewati bahwa Al-Allamah Syekh Nutsaimin rahmatullahi taala alaih menyebutkan perbedaan-perbedaan antara darah haid dengan darah istihabah Dari warnanya, dari kekentalannya, dari baunya, dari membekunya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin fi Syahr Mumti' bahwa dari warnanya damul haid aswad. Warnanya hitam. Keruh. Nah. Dengan hadis tadi Fatimah binti Abi Hubaysh "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf." Sedangkan darah istiadah seperti darah biasa. Darah biasa warnanya apa? Ahmar, merah. Nah. Kemudian perbedaan yang kedua dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwa damul haid sakhin. Darah haid sakhin kental. Sakhin ghalib bahkan sangat kental. Sedangkan darah istihadah rakik encer seperti air biasa. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga dari baunya. Bahwa darah haid baunya lebih menyengat. Nah, Sedangkan darah istihadah bau biasa, bau darah. Kemudian yang ketiga, yang keempat dikatakan oleh Syekh Utsaimin fi Syarh Mumti' bahwa darah haid la yatajammad. Ketika tampak, ketika keluar itu tidak membeku. Karena telah membeku di dalam rahimnya kemudian keluar nah dikatakan oleh Syekh Utsaimin fala ya'udu tsaniyah litajammud dan tidak kembali membeku kembali. Kenapa? Karena sudah membeku. Membeku di dalam rahim perempuan. Dengan ini kebiasaan perempuan ketika pertama kali mengalami masa haidnya itu keluar deras. Banyak sekali. Di hari-hari pertama, hari pertama, hari kedua itu banyak sekali. Kenapa? Karena invajar asalnya beku di dalam rahim, meletus keluar. Sehingga keluar dengan derasnya. Sedangkan darah istihadah ya tajammat. Limada dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi li'annahu damu irq. Karena darah Eh, berasal dari pembuluh darah yang terputus. Ya. <clears throat> Baik, al tsaniyah. Keadaan yang ketiga Irfa saudara Ahsanta. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan. Tidak ada sifat membedakan darah haid dengan darah istihab. Dalam keadaan seperti ini, Syekh Saleh Fauzan menyebutkan, "Fa inna tajlis ghalibal haid sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahr." Liana hadhi adatu ghalibil nisa. Dia berdiam diri selama enam atau tujuh hari dalam satu bulan. Karena ini merupakan kebiasaan wanita mengalami masa headnya dalam satu bulan enam atau tujuh hari. Sehingga yang tidak mempunyai kebiasaan nah, tentang darah istihadah dan juga tidak bisa terbedakan darah keluar terus menerus lebih dari tujuh hari sepuluh hari atau lain sebagainya dikatakan oleh Sosal Fauzan ketika perempuan yang mengalami istihadah yang tidak bisa membedakan tidak mempunyai kebiasaan maka berdiam diri enam atau tujuh hari karena ini kebiasaan wanita yang mengalami masa haidnya sebagaimana di dalam hadis Hamnah binti Jahsh. Nah. Qala rahmatullahi taala alaih. Kita teruskan kembali. Walhasil مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز dikatakan oleh Sosal Fauzan hafizahullah taala ringkasan dari tiga keadaan yang tadi disebutkan bahwa wanita yang mengalami istihadah teraddu ila adatiha yang mempunyai jadwal kebiasaan maka dikembalikan kepada kebiasaannya dia sudah tahu setelah head biasanya darah keluar darah istihadah. Maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Ini sebagaimana keadaan yang pertama. Yang kedua, ya ini yang bisa membedakan mana darah istihadah, mana darah head, Dan dia tidak mempunyai kebiasaan. Ini keadaan yang kedua, maka turaddu ilal amal bitamyiz. Maka dia merujuk kepada perbedaan tadi. Perbedaan antara darah haid dengan darah istihawa. Kemudian yang ketiga wal faqidah lahuma. Ini wanita yang tidak memiliki kedua-duanya. Ini tidak mempunyai kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan darah haid darah istihadah atau darah istihadah maka dalam keadaan seperti ini di sini sebutkan tahayyadu sittan aw sab'an. Yang dihukumi haid adalah 6 atau 7 hari karena ini adalah merupakan kebiasaan wanita. Wa fi hadha jam'un baina sunan al-thalath al-waridah 'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam في المستحاضة dengan ini kesimpulan ini yaitu jam'un menggabungkan di antara tiga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang datang tentang masail yang berkaitan tentang permasalahan istihadah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه والعلامات allati qila biha sittun wal alamat dan tanda-tanda yang dikatakan dalam masalah ini sittun ada enam. Nah. Yang pertama imma al-ahdah. Imma al-ahdah. Yang pertama itu al-adah kebiasaan wanita. Fa'inal adah akwa al-alamat. Bahwa kebiasaan di sini adalah merupakan yang paling kuat di antara tanda-tanda al-istihadah. Nah, sebagaimana tanda yang keadaan yang pertama. Nah, keadaan yang yang pertama yang kuat itu dengan kebiasaan. Li'an al-asl e, maqamul hayli hayat duna ghairihi. Karena asal sesuatu ketika darah itu keluar, nah, ketika wanita mengalami darah yang keluar dari rahimnya, asal sesuatu itu dihukumi darah head. Kenapa? Karena ini kebiasaan wanita. Nah, karena ini kebiasaan wanita mengalami masa headnya. Sehingga asal sesuatu kita kembalikan kepada asalnya. Bahwa darah yang keluar adalah darah head terkecuali bisa membedakan perempuan mana darah head, mana darah istihabah. Pertandingan tiga tadi. Kebiasaan atau dengan tamyiz bisa dibedakan. Wa ima tamyiz atau bisa membedakan dengan tamyiz. yakni perbedaan antara darah haid dengan darah istihawa. Lianna damul aswad astakhin al-mumtin. Karena darah haid itu warnanya hitam. Sakhin, kental. Mumtin, bau aula ayakuna haidon minal ahmar. Itu lebih patut dihukumin darah haid daripada darah yang berwarna merah. Kalau darah berwarna merah bukan darah haid. Karena haid warnanya cenderung gelap. Aswad. Cenderung aswad. Warnanya gelap. Sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan. Wa ima bi'tibar ghalib adatun nisa atau dengan kebiasaan wanita. Nah, lian al asal ilhaqul fard bil am al aghlab. Nah. dikatakan oleh Syekh Salih Fauzan, hafizahullah taala, dikarenakan pada asalnya individu seseorang itu digabungkan dengan mayoritas. Sehingga perempuan yang tidak bisa membedakan darah haid dengan darah istihadah eh, yang dia mengalami istihadah akan tetapi tidak ada kebiasaan rutin, tidak ada perbedaan, maka dilihat dari kebiasaan wanita yang mengalami masa haidnya. Berapa hari? Saya sebutkan enam atau tujuh hari. Sehingga dihukumin masa haidnya enam atau tujuh hari. Lian al-asl ilhaqul fardi bila amil aghlab. Karena asalnya adalah menggabungkan individu seseorang dengan mayoritas yang paling banyak. Nah. Fahadhil alamat الثلاث tadullu 'alaiha as-sunnah wal i'tibar dan tanda-tanda tiga ini ini yang menunjukkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan kredibilitas ini kebiasaan-kebiasaan dari wanita. Summa dzakara baqiyah kemudian Al-Syekh Muslim Taimiyah rahmatullahi taala alaihi menyebutkan dari sisa-sisa alamat yang dikatakan tentang permasalahan ini, tentang permasalahan Eh, darah had dengan darah istihadah. Wa fi nihaya dan di akhir dari perkataan Syekh Islam Taimiyah ini perkataannya disebutkan di Majmul Fatawa wal aswab al aqwal bi'tibar alamat allati ja'at biha as-sunnah wa ilgha ma siwa dhalik wa aswab dan yang lebih betul yang lebih kuat dari ucapan-ucapan yakni perbedaan-perbedaan tadi maka yang lebih kuat dari perbedaan antara darah haid dengan darah istihar dengan dengan tanda-tanda. Kenapa? Karena sebagaimana yang datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam Sebagaimana yang tadi kita sebutkan Nabi mengatakan dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf." Dalam sunnah Nabi alaihi wasallam disebutkan darah haid itu warnanya hitam. Berarti di sini menyebutkan perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Sehingga yang dimana di sana datang hadis dari Nabi Shallallahu Wasallam dari tanda-tanda maka itu lebih kuat maka itu lebih lebih kuat <clears throat> qala hafidhahullah ta'ala ma yalzamul mustahabah fi halil hukmi taharatiha. di sini akan disebutkan apa-apa yang harus dikerjakan orang-orang yang mengalami istihadah apabila dia sudah suci. Yang pertama, yajibu 'alaiha an taghtasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Wajib bagi dia untuk mandi ketika sudah selesai masa haidnya yang telah ditetapkan. Nah, Hasbuma sabaqo bayanu. Sebagaimana penjelasan yang telah disebutkan. Kalau keadaan yang pertama, yakni dia mengetahui tidak keluar darah istihawa kecuali setelah keluar darah head. Darah head dulu keluar lima hari atau enam hari atau tujuh hari, setelah itu darah istihawa. Ketika masa headnya sudah selesai, maka mandi. Wajib bagi dia untuk mandi. Nah. Keadaan yang kedua, tarzilu farjaha liizalati ma alaihi min al-kharij inda kulli salah. Wa في fil makhraj qutnan wa nahwuhu yamna'ul kharij. Dia mencuci kemaluannya untuk membersihkan di sekitar kemaluannya setiap akan melaksanakan sholat bersihkan wa taj'ali fil makhraj dan diberikan fil makhraj yakni di rahimnya tempat keluarnya dengan kapas kutnan wa nahwaha yamna'ul kharij atau yang selainnya untuk menahan agar darah istihadhah tidak keluar. Wa tashuddu alaihi ma yumkinuhu anis suqut. Wa tashuddu dan pembalut ini, kapas ini ditahan dengan sesuatu hingga tidak terjatuh berikan kapas karena kapas itu bisa menyerap cairan sehingga tidak kemana-mana. Dan yang menyebutkan wa doa ini yakni ditahan dengan sesuatu agar tidak terjatuh. Thumma tatawaddau inda dukhuli waqti kulli shalah. Kemudian dia berwudu ketika sudah masuk waktu solat setiap solat. Nah, Likoli sallallahu alaihi wa sallam fil mustahadah dengan hadis Nabi sallallahu wasallam ini perempuan yang mengalami masa istihadahnya tada'u shalah ayyama aqra'iha tinggalkan salat di hari-hari masa haidnya Thumma taghtasil, kemudian mandi. Wa tawaddau inda kulli shalah dan berwudu setiap selesai setiap akan salat. Wa tawaddau dan berwudu setiap akan salat. Apaan saya ulangi? Thumma taghtasil, kemudian mandi. Wa tatawaddau dan berwudu inda kulli shalah setiap akan melaksanakan salat. Rawu Abu Daud wa أبو Majah wa ماجه wa qala hadis Hasan. Hadis ini dari hadis Adi ibn Sabit dari hadis Adi ibn Sabit an abihi an jaddih dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al-Irwa Nomor 207. Hadis ini disuaikan oleh Syekh Albani kama fil Irwa nomor 207. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan an'atu laki al-qursuf tahshina bihil makan berikan uh, yakni al-kursuf itu al-qutn, kapas. Jadi tempat keluarnya di rahimnya berikan kapas tahshina bihi makan yang bisa membersihkan atau menyerap darah. Nah, Kemudian Syekh Saleh menyebutkan wa yumkinu isti'mal al-hafaid at-tibbiyah al-mawjud al-an dan memungkinkan yakni perempuan sekarang menggunakan pembalut-pembalut yang terdapat sekarang. Nah, ini agar darahnya tidak kemana-mana diberikan pembalut, berikan memakai pembalut. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang al-istihabah. Kemudian, taib asalisan yang ketiga, darah yang keluar dari rahim perempuan yaitu darah an-nifas. Al-haid sudah kita pelajari. Istihabah telah kita pelajari. Yang ketiga yaitu an-nifas. Qala salisan an-nifas wa ahkamuhu pembahasan tentang nifas dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang an-nifas. Wan nifas kal haid fi ma yahid. Perempuan yang mengalami nifas sama seperti perempuan yang mengalami haid. Fi ma yahillu, apa-apa yang dihalalkan. Apa saja? Di sini sebutkan kal istimta kal istimta' minha dunal farj. Seorang suami boleh bercemburayu dengan istrinya, bersenang-senang dengan istrinya, dunal farj tanpa menggaulinya sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu isna'u kulla nikah ketika perempuan mengalami haid kerjakanlah semuanya kecuali nikah. Nikah yaitu aljima. jima Wa fima yahrumu. Dan perempuan yang mengalami nifas juga sama seperti perempuan yang head apa-apa yang diharamkan. Apa saja? Sini sebutkan kal wad'i fil farj. Bersetubuh di kemaluannya, ومنع الصوم والصلاة was salah وقراءة القرآن ولبث في المسجد fil masjid dan juga meninggalkan salat puasa wat seseorang tidak boleh mentolak istrinya ketika mengalami nifas karena sama seperti haid wat dan juga tawaf وقراءة القرآن ولف في المسجد مجال القرآن ولف في المسجد قدام ديري دي مسجد وفي وجوب الغسل على النفساء إن الانقطاع دمها كالحائط dan wajib untuk mandi perempuan-perempuan yang mengalami nifas ketika sudah selesai dari masa nifasnya sama seperti haid. ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة dan wajib baginya untuk mengqadha puasa duna salat. Akan tetapi salat tidak wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Fala taqdiha. Salat tidak mengqadhanya kal haid seperti perempuan yang al haid. <clears throat> Wan nifas di sini Syekh akan menyebutkan tentang tarif divisi ini, tarif uh, definisi nifas. Di sini sebutkan wan nifas damun yurkhis arhim lil wiladah ba'daha bahwa darah nifas adalah darah yang dihasilkan dan keluar dari rahim perempuan lil wiladah ketika lahiran wa ba'daha dan juga setelahnya ya ini secara komplit bahwa ta'rif definisi dari nifas dikatakan oleh fuqaha darah yang keluar disebabkan seorang perempuan lahiran imma ma'aha au ba'daha au qablaha bisa saja di darah itu keluar bersamaan ini perempuan lahiran kemudian bersamaan setelah itu keluar darah head, eh, keluar darah nifas au ba'daha Lahiran dulu kemudian setelah itu keluar darah nifas. Au qablaha atau sebelumnya bimbuddah yasir dengan waktu yang pendek satu hari atau dua hari maatalk. Apa itu maatalk? Dengan rasa sakit pada waktu hendak melahirkan. Biasanya perempuan ketika pada masa-masa akan melahirkan sehari atau dua hari itu merasakan rasa sakit. Ketika merasakan rasa sakit, keluar darah. Maka darah yang keluar walaupun sedikit, belum lahiran ini, maka itu darah nifas. Maka itu darah darah nifas. Nah, dihukumin darah nifas sehingga dia meninggalkan puasa, Solat juga sama. Karena nifas dihukumin sama seperti perempuan yang mengalami masa headnya. Sehingga perempuan yang keluar darah head sedikit, belum lahiran, sehari atau dua hari, ma'atol dengan rasa sakit, maka itu dihukumin darah nifas. Karena darah nifas itu bisa keluar bersamaan ketika lahiran atau setelahnya atau sebelumnya. Akan tetapi bimuddah yasirah dengan waktu yang Allah ya, sedikit sehari atau dua hari. Ini tarif dari darah nifas indal fuqaha. <clears throat> huwa baqiyatud dam aladin alladhi ihtabasa fi muddatil hamd yaitu darah yang tersisa yang tertahan ketika perempuan mengalami hamil. Perempuan yang hamil itu tidak kebanyakan perempuan yang hamil itu tidak tidak haid. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama karena darah haidnya itu berubah menjadi air susu. Air susu yang uh, disiapkan nanti untuk bayinya sehingga tidak keluar. Kebanyakan perempuan ketika masa haid tidak ketika dia hamil, kebanyakan perempuan tidak mengalami masa haidnya. Nah, ketika lahiran maka darah yang tertahan ketika dia hamil maka itu yang dinamakan dengan darah an-nifas. Maka itu dinamakan dengan darah an-nifas sisa-sisa darah yang tertahan ketika hamil. Wa aktsaru muddatihi al jumhur 40 yawman dan kebanyakan waktu masa waktu dari perempuan yang mengalami masa nifas menurut pendapat jumhur ulama adalah 40 hari. Qala Tirmidzi rahmatullahi taala alaih ajma'u ahlul ilm min as-sahabah wa tabi'in ومن بعدهم ba'dahum ala anna nufasa tada'u salah arba'ina إلا illa antara الطهر qabla ذلك فتغتسل wa tusalli dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahmatullahi taala alaih ijma ahlul ilm dari sahabat tabi'in dan juga setelahnya tabi'in bahwa perempuan yang mengalami nifas dia meninggalkan salat arba'ina yauman puluh hari. Ila antara tuhru qabla dalik. Kecuali dia melihat telah suci setelah eh, sebelum sebelum puluh hari maka dalam keadaan seperti ini fatah ketasil mandi dan sholat. Nah, paling sedikit itu tidak ada batasan. Paling banyak empat puluh hari. Kalau perempuan yang nifas Keluar darah cuma empat hari atau lima hari. Setelah itu suci. Ada. Atau perempuan yang mengalami sampai empat puluh hari juga sama. Sedangkan apabila lebih dari empat puluh hari, maka darah yang lebih itu tidak dianggap darah nifas. Kenapa? Karena paling banyak darah nifas itu empat puluh hari. Paling sedikit tidak ada batasan. Bisa saja lima hari, sepuluh hari, atau 15 hari. Paling banyak 40 hari. Qala faidan qata'a adabun nufasa qabla alba qabla arba'in faqad intaha nifasuha fataghtasil wa tusalli wa wa tuzawalu ma muni'at bi minhu bisababi an-nifas apabila perempuan yang mengalami masa nifas dia sudah berhenti sebelum 40 hari maka sudah selesai masa nifasnya wajib bagi dia untuk mandi wajib bagi dia untuk sholat dan melakukan apa-apa yang dilarang ketika dalam masa nifas. Nah. Qala hafidhahullahu taala وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق الإنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلا أحكام anfasa apabila wanita keguguran nah, ma tabayyana fihi khalqu insan wanita yang mengalami keguguran kemudian darahnya tadi darahnya berbentuk manusia dengan korina-korina yang diantaranya di sini sebutkan biangkana yakunu biangkana fihi itu di sana terdapat lekuk-lekuk tubuhnya. Ada kepalanya, ada tangannya kecil misalkan keguguran ada kepalanya ada tangannya ada kakinya walaupun kecil ini sudah membentuk manusia dan sudah terlihat dari lekuk-lekuk tubuhnya dalam keadaan seperti ini darah yang keluar walaupun dia mengalami keguguran di sini disebutkan oleh Syaikh Fauzan fala ahkamun fasa maka dihukumin darah nifas. Tidak sholat, tidak berpuasa. Nah. Wal mudda allati yatabayyanu fiha khalqul insan dan waktu yang di sana penciptaan manusia dalam rahim ibunya ketika perempuan itu hamil salah satu ashurin galiban tiga bulan Kebanyakan itu tiga bulan sudah membentuk bentuk manusia. Wa aqalluha dan paling sedikit wahidun wa delapan yauman 81 hari. Berarti tiga bulan kurang sedikit. Kaluha Tiga bulan kurang sedikit. Wa in alqat alaqatan au mudghatan apabila wanita itu keguguran dan darah yang keluar masih segumpal daging segumpal daging naam tidak ada bentuk manusia dilihat tidak ada kepalanya tangannya belum berbentuk masih segumpal daging nah lam yatabayyan fiha takhtitul insan dan tidak terlihat dari lekuk-lekuk tubuh manusia lam na'tabir ma yanzilu ba'daha minadam nifasan maka darah yang keluar setelah keguguran maka tidak dihukumin darah nifas tidak dihukumin darah nifas fala tatrukus shalah man jangan tinggalkan salat wala dan jangan tinggalkan berpuasa Walaisat lahal ahkam an-nufasa dan tidak ada hukum-hukum perempuan yang mengalami nifas. Sehingga di sini sebutkan khulasa dari pembahasan tentang nifas bahwa perempuan yang terakhir yang keguguran dilihat umurnya berapa dalam kandungannya. Kalau 4 bulan, 5 bulan ini sudah membentuk manusia sudah terlihat lengkuk tubuhnya, ada kepalanya, ada tangannya, walaupun kecil. Maka darah yang keluar itu darah nifas. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Apabila yang keluar hanya segumpal darah, baru satu bulan misalkan. Setelah itu keguguran. Maka darah yang keluar tidak dihukumin darah nifas. Kenapa? Karena belum membentuk manusia. Ya, belum bentuk manusia darahnya tadi. Sehingga yang keluar apabila hanya segumpal darah nah, dan tidak terlihat dari lekuk tubuh manusia, maka bukan darah nifas, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa, karena bukan termasuk dari perempuan-perempuan yang mengalami masa nifas. Allah Ta'ala alam. Ini ringkasan terakhir dari pembahasan tentang anifas. Kemudian yang terakhir yaitu tanbiul ham. Di sini yang berkaitan tentang al insya Allah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Juga akan membahas tentang tanbih yang sebelumnya. Yang sebelumnya belum kita bahas yaitu berkaitan tentang masalah al-haid insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.